Kita sampai pada ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. La yafni wa la yabid. Tidak fana dan juga tidak binasa. Ini masih kelanjutan dari apa yang dikatakan sebelumnya tentang qadimun bila tidak daimun bila intihah Kata Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal. Itu yang dimaksud oleh beliau. Walaupun beliau mengistilahkan dengan qadimun bila tidak. Yani al-awwal tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Tidak ada permulaannya. Daimun bila dan terus menerus daim bila dan tidak ada akhirnya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau. La yafni wa la yabid. Tidak fana, tidak binasa, tidak pula ada akhirnya. Sehingga itu adalah kalimat yang semakna didatangkan oleh beliau sebagai takki, sebagai penekanan. Di dalam syarahnya disebutkan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwa kalimat ini iqrarun bidawami baqaihi subhanahu wa ta'ala kalimat tersebut diucapkan oleh Abu Ya'far rahimahullah untuk menunjukkan dawam baqaihi terus menerusnya kekekalan Allah subhanahu wa ta'ala kekekalan Allah azza wa jalla sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman kullu man 'alaiha fanin semua yang ada di muka bumi ini semua yang ada di alam ini semuanya akan fani fana akan sirna akan binasa akan hancur akan berakhir wa yadqa wajhu rabbika dil jalali wal ikram dan yang tersisa yang tetap kekal yang tetap baqa adalah dul Jalali wal Ikram Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan dan keagungan makna fana wal bait mutaqaribannya bil ma'na kalimat la yafni dan kalimat la yabid keduanya mutaqarib berdekatan secara makna tidak berakhir tidak fana, tidak binasa. Wal jam'u bainahuma fi dzikri litakid dan dikumpulkan keduanya untuk penekanan, untuk menjelaskan secara takkid bahwa sungguh-sungguh akan kekal, nggak akan binasa, nggak akan hancur, nggak akan berakhir, nggak akan ada berhentinya. Terus menerus hidup. Hayyul la yamut. Wa huwa aidan muqarrar dan dua kalimat ini pun untuk menekankan kalimat sebelumnya. Apa kalimat sebelumnya? Daimun bilantiha. Terus menerus tidak berakhir. La yafni wa la yabid. Maka tidak ada sesuatu yang baru, hanya penekanan apa yang dibahas pada kajian yang lalu. Wa qala Abu Ja'far rahimahullah wa la yakunu illa ma yurid. Dan tidak terjadi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarahnya disebutkan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, "Hadza raddun liqaul al-qadariyah al-mu'tazilah." فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر ini bantahan bagi mereka mereka kaum Mu'tazilah Al-Qadariyah. Yani Mu'tazilah yang mengingkari adanya takdir-takdir dan mereka menyatakan bahwa yang namanya iman Allah menghendaki iman sedangkan orang kafir menghendaki kekuburan ternyata yang terjadi pada orang kafir adalah kehendak mereka A'udzubillahi minasyaitonirrajim aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan <laughs> dalam bentuk ucapan-ucapan Mu'tazilah ini. Naam qaulu syaitan zukrufal qawli ghurura. Kalimat-kalimat yang dirangkai oleh mereka yang menipu. Padahal yang dikehendaki Allah secara qada wal qadar pasti terjadi. Kehendak Allah secara takdir pasti terjadi. Maka semua yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah. Bahkan kufurnya orang kafir pun atas kehendak Allah. Jadi kehendak secara takdir Bukan dalam artian perintah. Allah nggak memerintahkan mereka suruh kubur. Allah perintahkan untuk beriman. Aminu kata Allah. Berimanlah kalian. Tetapi mereka yang menginginkan untuk tidak mentaati perintah Allah. Adapun kejadian itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun. Maka kekafiran terjadi atas kehendak takdir Allah. Keimanan terjadi atas kehendak takdir Allah. Musibah terjadi atas kehendak takdir Allah. Keberhasilan terjadi juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala secara qada wal qadar. Berarti kalimat ini kalimat la yakunu illa ma yurid bahwa tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah adalah kalimat yang membantah pemikiran Mu'tazilah. Yang kata Mu'tazilah tidak bisa bahwa Allah menghendaki iman Allah nggak menghendaki terjadinya kekafiran. Akhirnya ketika terjadi kekafiran mereka bingung. Terus kehendak siapa yang menyebabkan ini terjadi? Takdir siapa kalau bukan takdir dari Allah? ya. Memang mereka betul-betul jahul, bodoh yang sangat. Pernah dikisahkan di majelis kita ini juga Bodohnya mereka sampai kalah dengan orang Badui. Yang kita bahas kemarin namanya Badui, orang kampung, orang gunung biasanya bodoh. Tetapi menghadapi Mu'tazilah jadi pinter mereka. Ketika orang Badui kehilangan untanya, mencari ke sana kemari mencari untanya, tiba-tiba melihat ada seorang tokoh yang pakaiannya kelihatannya seperti orang alim, padahal qadariyah. Ya, ya Syekh, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar otakku ketemu, otak otakku hilang. Si Qadariyah ini mengangkat tangan dan kemudian berdoa, "Ya Allah, Engkau tidak menghendaki hilangnya onta orang ini, maka takdirkanlah untuk kembali kepadanya." Kata orang Badui tadi, sekarang saya yakin gak akan ketemu otak saya. Sekarang saya tambah yakin otak saya gak akan ketemu kata si Badu. Maka orang tadi berkata, kamu bicara apa wahai Badawi? Kamu tadi doanya seperti itu. Engkau ya Allah tidak menghendaki, tidak menghendaki terjadinya hilangnya onta orang ini. Tidak menakdirkan hilangnya onta orang ini. Ternyata onta saya hilang. Nanti kalau Allah menghendaki kembali, tidak kembali. Lihat, ini adalah ucapan seorang Bajui yang menunjukkan kalau kamu ini salah. Wahai Qadariyah, wahai Mu'tazilah, kamu ini bodoh. Kasihan, dianggap bodoh oleh orang yang biasanya bodoh. Yaitu orang awam dari kalangan Badui, orang Arab kuno, orang kampung. Menyatakan kalau kamu doanya seperti itu, niscaya unta saya sungguh gak akan kembali. Kenapa? Karena engkau bicara bahwa engkau ya Allah tidak menghendaki unta saya hilang. Nyatanya hilang. Berarti tidak berhasil. Lah nanti ketika Allah menghendaki kembali juga nggak kembali. Kalau dengan cara berpikir seperti kamu. <laughs> Maka demikianlah keadaan mereka orang-orang jahul, orang-orang yang bodoh dari kalangan Mu'tazilah khadariyah kalau wa qawluhum fasidun merdu. Maka pendapatnya Mu'tazilah ini pendapat yang fasid, yang merdud, yang tertolak limukhalafatihil kitab was sunnah wal ma'qul sahih karena menyelisihi Al-Quran was sunnah dan menyelisihi pula akal yang sehat bagaimana akal berpikir tentang batilnya ucapan Mu'tazilah ini Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melakukan apa yang dikehendakinya maka ketika kamu berkata bahwa kekafiran itu bukan kehendak Allah, Allah nggak menakdirkan kufur, lantas kita akan bertanya secara akal, kalau bukan Allah yang menakdirkan, siapa yang menakdirkan? Berarti ada Tuhan lain dong. Ya toh? Secara akal akan berpikir berarti ada Tuhan lain yang menakdirkan yang jelek-jelek. Allah tidak menakdir yang jelek-jelek. Allah hanya menakdirkan yang baik-baik. Kalau kamu bilang begitu, berarti siapa yang menakdirkan yang jelek-jelek? Berarti ada Tuhan lain atau yang seperti kekuasaannya seimbang dengan Tuhan tapi yang menciptakan jelek-jelek. Wallahi itu adalah akidahnya Majusi. Akidahnya para penyembah api yang mereka berkata bahwa di alam ini ada dua Tuhan, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik, menakdirkan yang baik-baik, Tuhan gelap menakdirkan yang jelek-jelek. Maka Majusi menyembah api, wahai Tuhan yang menciptakan yang baik-baik. Ciptakanlah untuk kebaikan-kebaikan, takdirkanlah kepada aku kebaikan-kebaikan seterusnya. Mereka menganggap bahwa yang jelek-jelek bukan dari Tuhan terang. Itu dari Tuhan yang jelek, Tuhan yang gelap. Astagfirullahaladzim. Akidah Majusi, akidah kubur Apakah kaum muslimin mau mengikuti jejaknya Majusi? Apakah mereka para Mu'tazilah mau mengikuti akidahnya Majusi ya? kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan di sini tentang kehendak, tentunya yang dimaksud kehendak takdir. Karena kehendak itu ada dua nanti akan dibahas. Qala wahiyya mas'alatul qadari al-mashhurah. Masalah yang dimaksud dalam pembahasan kita hari ini adalah masalah takdir, kehendak Allah secara takdir yang masyhur. Wasayati laha ziyadah bayan insyaallah dan akan datang nanti keterangan yang lebih jelas pada pembahasan mendatang. Bahwa qadariyah bahwa namanya iradah ada dua, iradah syar'iyyah dan ada iradah qadariyah. Iradah syar'iyyah adalah kehendak Allah dalam syariat. Maknanya kehendak Allah dalam syariat adalah memerintahkan, melarang, menginginkan agar kamu sholat menginginkan agar kamu puasa, menginginkan agar kamu mengerjakan ini, mengerjakan itu. Itu yang dimaksud dengan irada syariah. Tetapi kalau irada qadariyah, irada qadariyah adalah kehendak Allah secara takdir. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan. Allah menghendaki terjadi, maka terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki terjadi, tidak akan terjadi. Demikian dan yang dimaksud dalam pembahasan kita hari ini adalah iradah yang qadariyah. <laughs> Wa summu qadariyah li inkaril qadar. Dan Mu'tazilah tadi dijuluki qadariyah karena mereka mengingkari takdir. Kata mereka kehendak Allah hanya kehendak yang baik-baik. <laughs> Dan itu bukan takdir katanya. Wa kadzalika tusamma al-jabriyah. <laughs> Demikian pula al-jabriyah yang beralasan dengan takdir dalam kemaksiatannya. Berarti lawannya Qadariyah. Juga sama dijuluki Qadariyah. Jadi ada Qadariyah penolak, ada Qadariyah hulu. Qadariyah yang al qadar dan Qadariyah yang huluwi fil qadar. Siapa Qadariyah yang menolak takdir mereka-mereka yang berkata bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan tidak menakdirkan. <coughs> dibebaskan begitu saja kata mereka yang namanya uh, penciptaan dunia dan alam semesta ini seperti pembuat jam membuat jam tangan, kemudian jam jam dinding, maka jam itu bergerak sendiri, tik tok tik tok tik tok terus sampai rusaknya. Allah juga menciptakan alam semesta begitu, diciptakan, kemudian jalan sendiri, berkembang biak sendiri sampai rusaknya. Allah ini akidah sesat. Ya. Akidah mereka para qadariyah an nufah Qadariyah yang menolak takdir. <coughs> Di sana ada qadariyah, ada qadariyah lain. Qadariyah yang justru beralasan dengan takdir untuk kejelekan-kejelekannya. Dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, dia berbuat berbagai macam kerusakan-kerusakan di muka bumi. Kemudian ketika ditegur, dia berkata ini kan takdir dari Allah. Apa kuasa saya untuk menentang takdir? Lihat. Beralasan dengan takdir untuk membela dirinya. Dan mereka berkata bahwa semua yang dilakukan oleh manusia. Baik ataupun buruk. Itu adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah SWT sehingga manusia tidak salah. Yang kafir tidak salah karena kekafirannya karena dia ditakdirkan. Yang mukmin tidak terpuji dengan keimanannya karena dia pun dipaksa menjadi mukmin. Nauzubillah. Ini juga kesesatan. Kesesatan Jabriyah. Di mana ahlu sunnah? Amma ahlu sunnah fayaquluna inna Allah wa in kana yuridul ma'asi qadran fahuwa la yuhibbuha wa la yardaha wa la ya'mur biha. Kata ahli sunnah, mereka berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala, menghendaki kejadian maksiat-maksiat secara takdir, tapi Allah tidak menyukainya, tidak meridoinya, dan tidak menyuruhnya. Apakah ini bertentangan atau tidak bertentangan? Tidak bertentangan. Allah tidak suka kekufuran. Tapi Allah menafsirkan kekufuran. Allah murka, Allah benci iblis. Tapi Allah ciptakan makhluk yang bernama iblis. Dan ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kata para ulama, hikmatin, Karena hikmah dibalik itu. Ya, ini bukan kejelekannya yang Allah kehendaki. Bukan kejelekan iblis, kejahatan iblis, keburukan, kekufuran. Bukan itu yang Allah kehendaki. Tapi Allah menghendaki hikmah di balik itu. Allah menghendaki adanya orang kafir, adanya orang mukmin. Sehingga ada hikmah. Apa hikmahnya? Kaum mukminin berdakwah mengajak mereka kepada tauhid. Kaum mukminin berjihad melawan orang-orang kafir harbi. Kaum mukminin dan orang-orang kafir selalu dalam keadaan mereka sijal, bersaing antara kebaikan dan keburukan. Allah kehendaki demikian. Berarti Allah menghendaki di balik itu menghendaki hikmah di balik penciptaan syaitan dan di balik ditakdirkannya kekufuran-kekufuran. Sehingga tidak mesti yang Allah takdirkan berarti Allah cintai. Ini bantahan buat Jabriyah. Wahai Jabriyah, sesungguhnya tidak mesti yang Allah takdirkan itu berarti suatu yang Allah cintai, Allah ridhoi. Allah menakdirkan kekufuran tapi Allah berkata bahwa Allah tidak suka li'ibadihil kufur Allah tidak suka kekufuran pada hamba-hambanya sehingga Allah perintahkan hendaklah kalian beriman kepada Allah janganlah kalian kufur dalam ilmu Allah Allah maha tahu nanti di kalangan kalian ada yang taat beriman dan nanti di kalangan kalian ada yang kufur ada yang mengingkarinya Allah Maha tahu dan Allah catat di lauhil mahfud sebagai qada wal qadar bahwa ini pasti terjadi. muslimin yang saya Maka dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala walaupun menakdirkan kekufuran-kekufuran tadi tetapi Allah yusfutuha membencinya wa yakrahuha wa yanha anha dan Allah Subhanahu wa taala melarangnya Wahada qaulus salaf qatibatan. Dan ini ucapan seluruh para salafus saleh qatibatan. Qatibatan artinya secara keseluruhan tidak terkecuali. Sepakat mereka ijma' bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kekufuran, menakdirkan keimanan. Dan Allah menakdirkan keimanan dan memerintahkan untuk beriman dan Allah menakdirkan kekufuran tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada kalian jangan kalian berbuat kufur sehingga ketika di kalangan kalian ada yang berbuat kufur berarti dia melanggar perintah Allah tetapi di lauhil mahfuz sudah ada qada wal qadar dan Allah Maha tahu orang itu akan kufur ikhwan fillah dikatakan Wahada qaulu salaf qatibatan fayaqulun. Maka mereka berkata, Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allah kan, wa malam lam yasha' lam yakun. Walihada al fuqaha. Oleh karena itu sepakat seluruh para fuqaha, para ahli-ahli dan pakar-pakar fiqih, ala annal halif Para pakar-pakar fikih berkata dengan sepakat kalau seorang bersumpah, wallahi la af'alanna kada wa kada insyaallah. Kemudian dia menyelisihinya, dia tidak melanggar sumpah. Nah, ini pembahasan fikih. Kalau ada yang bersumpah demi Allah, aku akan melakukan perbuatan itu. Kalau Allah kehendaki, insya Allah maka ketika dia tidak mengerjakan berarti tidak Allah takdirkan kan yahnas amlam yahnas dia melanggar sumpahnya atau tidak melanggar sumpahnya dia tidak melanggar sumpahnya dia tidak melanggar sumpahnya karena tidak ditakdirkan oleh Allah dan dia berkata kalau ditakdirkan oleh Allah lam berbeda dengan orang yang berkata Wallahi la af'alanna in ahabballah. Sungguh aku akan kerjakan kalau Allah sukai. Maka kalau perbuatan itu perbuatan sunnah, perbuatan yang wajib, dia tidak kerjakan, maka dia melanggar sumpahnya. Kenapa? Karena itu dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak berhasil, gagal, berarti dia dalam keadaan yahnas apa itu Yahna? Melanggar sumpahnya. Dia harus menebus sumpahnya yang dia langgar dengan puasa tiga hari. kaum muslimin yang saya hormati. Karena dia menyatakan kalau Allah sukai dan jelas perbuatan yang dia ucapkan Allah sukai. Sunnah atau wajib. Tetapi kalau dia menyatakan insya Allah, maka ketika dia berusaha dan gagal, dia tidak melanggar sumpah. Nggak perlu ditebus sumpahnya, tidak perlu. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan kalau Allah kehendaki, nyatanya tidak ditakdirkan oleh Allah Taala dan saya gagal, saya tidak berhasil. Karena demikian para fuqaha sepakat masalah itu. Membedakan antara cinta atau kehendak Allah secara mahabbah atau kehendak Allah dalam artian takdir dibedakan. Allah menakdirkan yang ini belum tentu Allah mencintainya. Allah tidak menakdirkan yang itu belum tentu Allah membencinya. Orang ini takdirkan kufur. Bukan berarti Allah suka kufur. Allah membenci li'ibadihi kufur Dan yang sana ditakdirkan iman. Allah cinta pada keimanan. Yang ini ditakdirkan tidak beriman. Bukan berarti Allah tidak suka keimanan. Suka dan Allah cinta keimanan. Tapi Allah takdirkan demikian. Sehingga Allah wal qadar wa mahabbatullah syai'un akhar yang namanya takdir itu satu masalah sedangkan kecintaan Allah masalah lain kaum muslimin yang saya hormati selanjutnya dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah wal muhaqqiquna min ahli sunnati yaqulun dan mereka-mereka para pentahqiq para ulama dari kalangan ahli sunnah berkata al iradatu fi kitabillahi naw'an bahwa yang namanya iradah di dalam kitab Allah ada dua macam. Kehendak Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan ada dua jenis. Iradah qadariyah, kauniyah, khalqiyah. Yang pertama kehendak secara takdir. Kehendak secara takdir, ini kehendak kauniyah secara alam semesta ini terjadi dan tidak terjadi. Atau khalqiyah penciptaan Allah ciptakan begini Allah ciptakan begitu itu sama irada qadariyah ada yang kedua irada diniyah amriyah syar'iyah irada diniyah iradatullah fid kehendak Allah dalam syariat agama ini kehendak Allah yang sifatnya amr wa kehendak Allah yang sifatnya perintah dan larangan Allah menghendaki kamu salat maknanya diperintahkan sholat. Allah menghendaki kamu puasa, maknanya Allah memerintahkan kamu puasa. Sebaliknya, Allah menghendaki kamu agar jangan minum khamr, agar jangan bermaksiat. Maknanya Allah melarang kamu untuk bermaksiat. Kadang disebut dalam Al-Qur'an dengan irodah juga. Kadang disebut dalam Al-Qur'an dengan kalimat yuridullah Allah berkehendak. Seperti Allah mengatakan pada kalian, kalian jangan memberat-beratkan agama. Kerjakan kalau kamu mampu, puasalah. Kalau kamu dalam keadaan sakit atau ala safari, fa'iddatun min ayyamin ukhor. Maka tundalah puasanya di hari lain. Apa Allah katakan? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kamu Allah tidak menghendaki kesusahan buat kamu. Karena apa ini? Qadariyah atau syariah? Syariah. Ya. Ciri-cirinya seperti tadi. Kalau syariah tidak mesti terjadi. Tapi kalau qadariyah pasti pasti pasti terjadi. Allah menakdirkan sesuatu pasti terjadi. Masya'akan. Wa malam lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tetapi kalau irada syariah Allah memerintahkan kalau Allah memerintahkan ada yang taat, ada yang tidak taat. Kalau Allah melarang, ada yang taat, ada yang tidak taat. Allah menyatakan sholat, sholatlah kalian. Ada yang sholat, ada yang tidak mau sholat membangkang. Demikian pula masalah tadi. Hendaklah kamu ganti di hari lain. Jangan memberatkan dirimu. Allah menginginkan kemudahan buat kamu. Allah tidak menginginkan kesusahan. Baik, sekarang pertanyaan. Apakah ada beberapa orang yang memberat-beratkan dirinya dalam berpuasa? Ada. Ada yang memberat-beratkan dirinya. Dia dalam keadaan safar, safarnya safar yang melelahkan, dalam keadaan di padang pasir, di tengah padang pasir yang seperti lautan yang tidak ada tepinya. Dalam keadaan berpuasa dan dia terkapar di tengah gurun dan mengatakan dia dalam keadaan haus, haus dan dia ketika dikasih minum tidak saya puasa. Susah atau tidak susah? Susah. Berat atau tidak berat? Berat. Kita kembali pada ayat tadi. Katanya Allah menghendaki kemudahan, kok nyatanya ada yang berat? Iya. Karena kehendak tadi kehendak syariah. Allah bilang pada kalian, jangan kalian puasa kalau dalam keadaan sabar kalau dalam keadaan sakit, kalau dalam keadaan berat, puasa di hari lain. Allah menghendaki kemudahan buat kamu, tapi kamu nggak taat. Ya salah sendiri. Iya tuh karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki kamu kemudahan dengan syariat-syariatnya, tiba-tiba kamu melanggar, tiba-tiba kamu gak mau tunduk, maka kamu akhirnya berat. Demikian pula mereka-mereka ahlul dalal, ahlul bid'ah yang memberat-beratkan dalam beribadah. Siapa yang nyuruh? Allah tidak menyuruh yang demikian. Berarti mereka melanggar perintah Allah. Kalau mereka merasa berat, dia salah sendiri. Inna hadad din yusrun. Agama Allah ini mudah. Inna hadad din yusrun. Maka tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan dirinya kecuali dia pasti akan kalah di akhirnya. Walan yushaddad dina illa ghalabah. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya seorang yang memberat-beratkan diri dalam beragama justru dia ujung-ujungnya akan kalah yakni tidak konsekuen muslimin yang saya Dua iradah tadi tersebut dalam Al-Qur'an kedua-duanya. Kita lihat contoh-contohnya. Wahada hadza Iradah syariah yang pertama adalah iradatullah, kehendak Allah yang berkaitan dengan syariat. Yang berkaitan dengan perintah dan larangan yang mutadamminatun lil mahabbati war ridha karena Allah secara syar'i berkaitan dengan kecintaan Allah kalau iradatullah secara takdir tidak berkaitan dengan kecintaan pada Allah kadang-kadang Allah menakdirkan apa yang tidak Allah cintai kadang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan apa yang Allah cintai kalau qadariyah tidak berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syariah kalau kehendak secara syar'i adalah kehendak-kehendak Allah yang berkaitan dengan kecintaan Allah dan keridhaannya. Wal kauniyah hilal masyiah asyamilah jamil Adapun kehendak secara takdir adalah kehendak yang berkaitan dengan seluruh kejadian di alam ini. Wa hadza qaulihi ta'ala فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat surat Al-An'am Man yuridillahu siapa yang Allah kehendaki an yashrah sadrahu lil Islam Siapa yang Allah kehendaki untuk dilapangkan hatinya untuk menerima Islam, maka Allah akan jadikan hatinya lapang mudah menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah akan jadikan hatinya sempit, doyikan harajan, sempit, susah untuk menerima Islam, ka'annama yasa'adu bis sama, seakan-akan dia naik langit. Ikhwan bin a'azakumullah, ayu irada hadhihi? Irada apa ini? Hah? Syariah wala qadariyah? Hah? Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, Allah lapangkan hatinya, Allah bukakan hatinya, Allah mudahkan untuk terima Islam. Dan siapa yang Allah takdirkan untuk sesat, maka Allah akan jadikan dia sempit. Siapa yang Allah kehendaki dengan kesesatan, maka Allah akan jadikan hatinya sempit. Nggak bisa menerima Islam iradah qadariyah Karena Allah secara takdir ayat berikutnya wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum ucapan Nuh alaihi salam kepada kaumnya wala yanfa'ukum nushi Sungguh nggak bermanfaat buat kalian nasihatku. Kalau aku ingin menasehati kalian, nggak bermanfaat nasihatku. Jika Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Ayo irada. Ayo kehendak. Hah? Kehendak apa ini? Nah, kau dari ya. Yani Kata Nuh alaihissalam, kalau Allah menghendaki kalian sesat, nasihatku ini gak kepake, nasihat ini gak akan bisa masuk dalam hati kalian. Kalau memang Allah menghendaki kalian sesat, yakni Allah takdirkan kalian sesat. Kalau Allah menakdirkan kalian sesat, maka nasihatku bagaimanapun juga gak akan bisa memberikan petunjuk pada kalian. Manabirina azakumullah Nuh alaihissalam yang mendakwahi kaumnya siang dan malam yang mendakwahi kaumnya dengan berbagai macam sirron wa 950 tahun. Tetapi siapa yang beriman tidak lebih dari apa yang termuat di dalam perahunya. kaum muslimin yang saya hormati. Demikian ucapan Nuh alaihi salam mengingatkan kalau memang Allah menghendaki kalian sesat, kalian kufur, nasihatku ini gak ada manfaatnya buat kalian Wa qawluhu ta'ala dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Walakinna Allah yaf'alu ma yurid." Tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dikehendaki. Yani fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Kehendak apa ini? Qadariyah atau syariah? Hah? Qadariyah. Dari mana kita tahu qadariyah? Karena dikatakan Walakin Allah yaf'alu ma Allah melakukan apa yang dikehendaki. Selalu dilakukan. Apa kehendak apa yang selalu terjadi? Yang selalu Allah kerjakan, Allah wujudkan. Qadariyah. Apa yang Allah kehendaki Allah takdirkan. Tetapi kalau syariah, apakah selalu Allah takdirkan? Tidak. <clears throat> Allah menghendaki kalian beriman. Tapi belum tentu Allah takdirkan seluruhnya beriman. Mungkin yang ini beriman, yang ini tidak beriman. Yang ini percaya, yang ini tidak percaya. Tapi kalau sudah ada kalimat yaf'alu ma yurid, Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya pasti dilakukan. Ya jelas qadariyah. Jelas qadariyah. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Ini iradah syar'iyyah. Qala Ibn Abdul Aziz berkata Ibn Abdul Aziz wa ammal iradat ad-diniyah asy-syar'iyyah. Adapun kehendak Allah secara syar'i, kehendak Allah secara syariat Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kalian. Allah tidak menghendaki kesusahan. Dengan syariat ini Ternyata sebagian kalian ada yang memberat-beratkan dirinya. Ya salah sendiri. Allah perintahkan untuk mengerjakan apa yang kalian mampu. Jangan memaksa-maksakan diri. Ternyata kalian memberat-beratkan diri. Demikian pula ayat Allah. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanan ladhina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Yuridullahu liyubayyina lakum. Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kalian dan memberikan hidayah kepada kalian memberikan bimbingan petunjuk kepada sunan alladzina min qablikum kepada sunnah-sunnah orang-orang yang sebelum kalian wa yatuba alaikum dan Allah menginginkan agar Allah mengampuni kalian wallahu alimun hakim Allah alimun hakim maha mengetahui lagi maha memiliki hikmah baik Syariah atau kejadian? Hah? Kalau dikatakan syariah karena disebutkan di sini syariah, tapi apa ciri-cirinya? Kalau ini adalah kehendak Allah secara syar'i. Ya. tapi kita lihat ya. apakah mesti terjadi? Tidak. Ya. Allah menghendaki agar jelas buat kalian perkara ini. Tapi ada yang tidak mau diberi penjelasan. Satu. Wayadiyakum sunan alladzina min qablikum. Allah menginginkan dengan mengutus Rasul, dengan menurunkan kitab. Allah menghendaki agar membimbing kalian ke dalam jalan-jalan orang-orang terdahulu dari kaum muslimin, kaum mukminin. Terjadi atau tidak terjadi? Pada sebagian orang terjadi, pada sebagian lain tidak terjadi. Kenapa demikian? Karena Allah menghendaki agar kalian terbimbing. Allah ingin membimbing kalian, tapi kalian tidak mau. Berarti syariat itu. Syariat. Ketika diturunkan Al-Quran. Diutus Rasulullah. Dan Rasulullah mengajak mereka. Kaum muslimin. Bahkan bukan mengajak muslimin. Mengajak manusia seluruhnya. Qulu la ilaha Apa yang Allah kehendaki? Dengan menurunkan Rasul. Apa yang Allah kehendaki? Dengan menurunkan Al-Quran. Apa yang Allah kehendaki dengan itu semua? Yuridu an yahdiyakum Allah ingin agar membimbing kalian, memberikan petunjuk pada kalian. Ternyata sebagian kalian gak mau. Sebagian kalian menolak. Sebagian kalian tidak mau mendengarkan ucapan Rasul. Gak mau mendengarkan Al-Quran. Gak mau dibimbing dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia sesat. Allah ingin memberi petunjuk. Tapi nyatanya ada yang sesat. Iya. Allah ingin berikan petunjuk dengan diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasul. Tapi orang ini nggak mau. Salah dia sendiri. Ini syariat. <laughs> Demikian pula dengan kalimat wa yatuba alaikum. Allah menghendaki agar kalian terbimbing ke jalan yang lurus dan kemudian Allah ampuni kalian. Kenyataannya, orang yang tidak taat, tidak mau ikut bimbingan, tetap dalam kesyirikannya, lan yaghfirallahu lahum Allah nggak akan mengampuni mereka. Wa in tastaghfir lahum sab'ina marrah walaupun kalian memintakan ampun untuk mereka 70 kali la yaghfirullahu lahum Allah nggak akan mengampuni mereka. Katanya Allah berkehendak untuk mengampuni kalian. Kok ada yang tidak diampuni? Iya, menghendaki secara syar'i dengan kalian mengikuti Al-Qur'an, dengan kalian mengikuti bimbingan Rasul, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian akan dimasukkan dalam jannah. Tapi kalian tidak mau. Ini juga syar'i. Juga ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa yang ke-27-nya. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما Allah menghendaki agar mengampuni kalian wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan sedangkan mereka-mereka yang mengikuti syahwat-syahwatnya inginnya tetap menyimpang padahal diperingatkan agar Allah ampuni kalian Ini juga syariat. Kalau kalian taat, dapat kalian taubat dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. tuba alaikum. Tapi kalau kalian tidak mengikutinya, tidak mentaatinya, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Walaupun Allah menghendaki, Allah menghendaki kalian seluruhnya beriman, dan Allah menghendaki kalian seluruhnya mengikuti Rasul, dan Allah menghendaki agar mengampuni kalian seluruhnya. Tapi ternyata sebagian kalian tidak mau Kullun nas yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh manusia akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang enggak mau surga?" Dijawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Iya, siapa yang mengikuti aku taat kepadaku maka dia masuk surga Waman asani dan siapa yang menentang aku bermaksiat kepadaku, fakad ada berarti dia menolak untuk masuk surga. Padahal Allah menghendaki agar kalian diampuni dosa-dosanya, agar kalian bisa mendapatkan jannah. Allah ingin agar kalian selamat semua. Tetapi ada yang ada, ada yang menolak, ada yang nggak mau. Yaitu yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wakala dan juga disebutkan dalam ayat Al-Quran يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم Allah menginginkan untuk meringankan bagi kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa dan memang manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Mana azab azakumullah juga sama dengan yang di atas. Yuridu bikumul yusra yuridu an yukhaffifa alaikum Allah menghendaki untuk meringankan kalian yakni dengan syariat ini kalau kalian ikuti syariat kalian mendapatkan keringanan tapi kalau kalian tidak mengikuti syariat justru kalian akan memberat-beratkan diri diri kalian sendiri dan juga ya Allah Subhanahu wa taala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم Allah tidak menghendaki untuk menjadikan kalian keberatan. Haraj, kesusahan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki keberatan buat kalian. Walakin yurid liyutahhirakum. Tapi Allah ingin membersihkan kalian, mensucikan kalian. Barang siapa yang terkena hadas kecil hendaklah berwudu, barang siapa yang kena hadas besar hendaklah mandi, barang siapa tidak mendapatkan air hendaklah tayamum, barang siapa yang begini hendaklah begitu. Diatur untuk apa? Bukan untuk memberatkan kalian. Walakin liyutahirakum tetapi untuk membersihkan kalian. Ini taharah hissiyah. Taharah hissiyah bisa pula bermakna taharah batiniyah. Bagaimana taharah batiniyah? Allah perintahkan kalian salat supaya bersih dosa-dosa kalian. Allah perintahkan kalian beribadah agar bersih dosa-dosa kalian, agar bersih hati kalian. Allah perintah kalian untuk beribadah, beribadah, beribadah, beribadah. Itu bukan untuk memberatkan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan keberatan untuk kalian, walakin liyutahhirakum, tetapi untuk membersihkan kalian, membersihkan dari dosa-dosa, dari salat ke salat ada dosa yang dihapus, dari Jumat ke Jumat ada dosa yang dihapus, dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya ada dosa-dosa yang dihapus. Masya Allah. Berarti liyutahhirakum. Allah perintahkan itu semua bukan untuk menyiksa kalian bukan untuk memberatkan kalian tetapi untuk membersihkan kalian dari dosa-dosa dan membersihkan kalian dari najis-najis diperintahkan untuk toharah, untuk wudu untuk mandi untuk bersihkan najis agar kalian bersih diperintahkan beribadah-beribadah agar hati kalian bersih Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa kata Allah Taha Ma anzalna 'alaikal Quran litashqa. Quran ini diturunkan kepadamu bukan agar kamu sengsara. Bukan agar kamu syaqi, bukan agar kamu berat, tetapi untuk menjadikan kamu justru bersih lahir dan batinnya, bersih hissian wa ma'nawiyan. Wa qala dan disebutkan pula dalam Al-Qur'an ayat Allah Subhanahu wa taala إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah menghendaki, Allah menginginkan agar membersihkan agar membersihkan dari kalian kejelekan-kejelekan wahai ahlul bait. Diperintahkan ahli bait dengan perintah-perintah khusus yang lebih berat daripada yang lainnya. Tetapi itu bukan untuk menyiksa, bukan untuk menyaksik, menyakiti, bukan untuk apapun yang jelek, tetapi untuk menghilangkan rizza ahlal bait. Disebutkan oleh Allah Ya nisa'an nabi Lastunna ahadin Minan nisa Wahai istri-istri nabi kalian tidak sama dengan perempuan-perempuan lain. Eh, tidak sama. Eh, lebih istimewa, lebih mulia. Maka diperintahkan dengan perintah-perintah khusus untuk membersihkan mereka lebih daripada yang lain. Ya. Maka Allah katakan, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rinsa ahlal bait." Sesungguhnya Allah menghendaki untuk membersihkan eh, dari kalian kejelekan-kejelekan wahai ahlul bait wa yutahhirakum tathira dan untuk membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Wa hadhihi al-iradah hiya al-madhkura fi mithli qawli an-nas liman yaf'al al-qaba'ih. Hada yaf'al ma yuriduhu Allah ay la yuhibbuhu wa la yardahu wa la ya'mur bihi. Maka iradah yang seperti ini adalah seperti apa yang diucapkan oleh manusia liman yaf'alul qaba'ih apa yang diucapkan oleh manusia kepada orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan. Dikatakan hadza yaf'alu ma yuriduhu Allah, ma la Allah. Orang ini mengerjakan apa yang tidak Allah inginkan. Mengerjakan apa yang tidak Allah kehendaki. Kehendak apa? Syar'i. Kehendak syar'i. Sebab kalau kehendak takdir, semua yang terjadi dikehendaki. Kalau kehendak takdir, semua yang dikehendaki terjadi dan semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, "Kamu kenapa mengerjakan apa yang tidak Allah inginkan?" Kamu kenapa mengerjakan apa yang tidak Allah inginkan? Secara syar'i. Allah tidak ingin kamu begitu. Allah ingin kamu menjadi orang yang saleh. Allah ingin agar kamu sholat dengan baik, agar kamu berpuasa dengan baik, agar kamu beramal dengan amalan yang saleh, agar kamu begini, agar kamu begitu berakhlak yang tinggi, berakhlak yang luhur. Kamu jangan menjadi orang yang demikian, demikian, demikian, demikian. Allah nggak menghendaki kamu begitu. Ini kehendak-kehendak syariah, kehendak-kehendak syariat. Maka farq bainahuma. Bedakan antara keduanya sehingga kita nggak bingung. Wa amal iradatul kauniyah fahiyal iradatul makura fi qaulil muslimin. Adapun kehendak Allah secara takdir itu adalah yang biasa diucapkan oleh kaum muslimin ketika terjadi sesuatu. Masya Allah kan wa man lam yasha lam yakun. Ketika terjadi sesuatu yang di luar rencana. Ketika kita merencanakan suatu kebaikan, membangun sesuatu, tiba-tiba terjadi gempa, runtuh semua. Apa kata mereka biasanya kaum muslimin? Qaddarallahu syaa fa'al. Masya Allah kan. Wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini kehendak secara takdir. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita sudah berupaya, kita sudah menginginkan, ternyata kejadian begini. Maka ini yang takdir oleh Allah Subhanahu wa taala wal ثابت بين إرادة المريد dan perbedaan antara keduanya sangat jelas baina iradatil murid an yaf'al wa baina iradatihi min ghairihi an yaf'al apa perbedaan yang sangat mencolok sangat jelas kehendak yang pertama kehendak bagi yang menghendakinya ini kehendak Allah sendiri untuk Allah lakukan itu takdir Kehendak Allah untuk Allah lakukan. Tetapi yang kedua, kehendak Allah agar kalian berbuat. Saya ulangi. Yang pertama, kehendak secara takdir, kehendak Allah yang akan Allah lakukan. Itu takdir. Kalau kehendak yang syar'i, kehendak Allah agar kalian lakukan. Nah, kalau Allah yang melakukan pasti bisa, pasti terjadi. Iya kan? Tapi kalau kehendak Allah agar kalian melakukan, maka manusia ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ada yang mampu, ada yang nggak mampu, ada yang taat, ada yang menolak, ada yang bermaksiat. Sehingga yang kedua ini syar'i. Dalam bahasa Arab disebutkan yang pertama iradatul murid an yaf'al, kehendak Allah yang akan Allah kerjakan. Itu takdir. Sedangkan yang kedua syar'i kehendak Allah agar kalian kerjakan. Beribadahlah, salatlah. Ini menginginkan agar kalian begini, menginginkan agar kalian begitu, menghendaki agar kalian begini. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله maka kalau al-fa'il yang melakukannya menghendaki sesuatu fi'il maka ini kehendak yang berkaitan dengan apa yang dikerjakannya takdir wa idza arada min ghairihi tapi kalau Allah menghendaki agar yang lain makhluknya mengerjakan maka ini tergantung kemampuan si makhluk dan tergantung dalam keadaan apakah dia taat atau maksiat Wakilan nawaini ma'qulun linnas dan dua-duanya dipahami oleh manusia. Dua-duanya merupakan kehendak yang dipahami oleh bahasa manapun, bukan hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia sekalipun dipahami. Iya kan? Ada orang yang mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, bapak ini ingin agar kamu itu lulus. Kenapa kamu sering bolos?" Lihat, sekarang apa di syariah atau qadariyah? Nah, qadariyah nggak akan mampu, nggak akan bisa. Tetapi yang dimaksud dua iradah tadi secara makhluk. Bahwa kalau bapaknya mengatakan, saya akan pergi, ya tergantung dia. Dia mau pergi, ya pergi. Tapi kalau dia mengatakan, wahai anakku, aku ingin kamu itu berhasil. Aku ingin kamu itu jadi alim. Belajar yang baik. Ini jenis yang kedua. Tapi yang pertama, bapaknya bilang, saya mau begini, saya mau begitu. Ya terserah anda, mau apapun kan begitu. Allah, Tetapi bedanya kalau makhluk tidak mampu, tidak mesti mampu. Bapaknya mengatakan saya akan begini, ternyata nggak mampu, ya gagal. Tapi kalau Allah yang mengatakan aku akan berbuat begini, aku ingin begini, aku ingin begitu, pasti, pasti, pasti berhasil. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Dan Allah mengatakan fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Fa'alun Maknanya maha melakukan apa yang dikehendaki. Itu perbedaannya. Tetapi kita menyatakan pada manusia tadi untuk menyatakan bahwa dua jenis irodah itu dipaham dalam bahasa apapun. Irodah si pelakunya atau irodah si pembicara untuk orang lain. Saya akan begini, saya ingin begini, saya ingin begitu, dan saya ingin kamu begini. Wahai anak, bisa terjadi. Dua jenis irodah. Wakilan nawaini maqulul linnas, maka kedua-duanya makul bisa dipaham dengan akal terjadi di masyarakat. Wal amru yastalzimul iradah asaniyah dunal awal. Wallahu ta'ala idza amara al-ibad bi amrin faqad yuridu i'anata al-ma'muri ala ma amara bihi wa qad la yuridu dhalik wa in kana muridan minhu fi'luhu. Dan al-amr dan yang namanya perintah dari Allah atau urusan-urusan syariat tentunya konsekuensinya kehendak Allah secara syar'i bukan kehendak Allah secara takdir karena itu adalah iradah syariah tapi Allah subhanahu wa ta'ala kadang menghendaki secara takdir orang ini berhasil mengikuti iradah syariah kadang pula Allah menakdirkan orang ini tidak berhasil tidak bisa mengikuti irada syariah. Ini yang terkandung dalam ayat tadi. Man yuridillahu an yubah. Man yuridillahu siapa yang Allah kehendaki an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki dia bisa mengikuti syariat, maka Allah akan bukakan hatinya. Allah lapangkan hatinya. Allah mudahkan dia untuk menerima Islam. Tetapi sebaliknya, Wa man yurid an yudhillahu dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka niscaya orang itu akan dijadikan oleh Allah hatinya sempit, susah untuk menerima syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki ini, menghendaki itu karena hikmahnya. Enggak lepas dari keadilannya, enggak lepas dari sifat hikmahnya. Maka Allah Maha Adil, Maha Hakim. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لا maka perwujudan yang demikian bima yubayyin faslan niza akan menjelaskan faslan niza <laughs> penyelesaian pertikaian <laughs> tadinya kan pertikaian sengit <laughs> antara mereka-mereka seperti Mu'tazilah, Qadariyah, dengan mereka-mereka sejenis Jabriyah. Mereka yang satu menganggap bahwa iroda itu hanya iroda syariah saja. Nggak ada takdir. Katanya uh, Mu'tazilah, yang namanya Allah kehendaki, Allah kehendaki, Allah kehendaki, itu semuanya syariah. Kita yang melakukannya, kalau kita mau kita bisa, kalau kita nggak mau kita nggak bisa. Kalau kita jalani kita dapat, kalau kita nggak jalani kita nggak dapat. Hanya itu kata mereka. Tidak ada takdir-takdiran. A'udzubillah min syaitan rajim. A'udzubillah min abdalal. Sesat dia. Melupakan takdir sama sekali dan tidak percaya pada takdir. Sebaliknya, Jabriyah menganggap semua kehendak adalah kehendak-kehendak takdir semua. Nggak ada yang syariah. Yang tadi mengatakan tak, kehendak itu kehendak syar'i semua. Yang ini menyatakan kehendak-kehendak takdir semua. Pokoknya semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya Allah menginginkan kamu sholat, Allah menakdirkan kamu sholat. Sehingga yang tidak takdirkan tidak salah. Yang mengerjakan pun tidak terlalu dipuji karena dia memang ditakdirkan begitu. Dua-duanya sesat. A'udzubillahi min dalalain. Wa aina sunnah al-haqqu baina dalalatain. Kebenaran di antara dua kesesatan. Kebenaran di tengah-tengah di antara dua kesesatan tadi bahwa wahai Mu'tazilah wahai Jabriyah ketahuilah bahwa iradah iradatan yang namanya kehendak itu dua macam ada iradah syar'iyah ada iradah qadariyah faham dalik tanju min dalalatain pahamilah yang demikian kalian akan selamat dari dua kesesatan ini yang disebut faslan niza fasl an-niza penyelesaian pertikaian dalam urusan Allah ini Hal huwa mustazimun li iradati amla? Apakah itu termasuk konsekuensi kehendak Allah atau tidak akan selesai dengan pemahaman yang tadi. Bahwa subhanahu wa ta'ala amar al-khalq ala al sunni rusul. Sekarang, apa yang Allah perintahkan semua dalam Quran dan Sunnah adalah syariat Allah. Jelas itu perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mengerjakannya bahwa subhanahu amaral khalqa ala al-sunni rusulih. Allah memerintahkan makhluk-makhluknya melalui lisan para rasul alaihi wassalam. Bima yanfa'uhum wa nahahum amma yadurruhum. Allah perintahkan apa yang bermanfaat buat mereka dan Allah larang apa yang membuat kejelekan buat mereka. Walakin minhum man arada an yakhluq fi'lahu tetapi di antara manusia ada yang ingin mengerjakan apa yang diingininya. Ada yang mau mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. arada subhanahu an yakhluq dzalikal fi'l. Maka Allah menghendaki terjadinya pelanggaran dan terjadinya ketaatan. Allah menghendaki terjadinya orang-orang mukmin yang beriman dan Allah kehendaki pula terjadinya orang-orang yang kufur dan mengingkari. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه وتعالى لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره maka sisi kehendak Allah dalam penciptaan ini berbeda dengan sisi kehendak Allah dalam pensyariatan kalau dalam syariatan Allah sebutkan, hendaklah kamu begini, kerjakan yang baik-baik. Hendaklah kamu begini, hindari yang jelek-jelek. Jangan kamu melakukan yang ini, hendaklah kamu begitu. Agar begini, Allah menginginkan kamu selamat. Allah menginginkan kamu agar mendapatkan jannah, mendapatkan ampunan, mendapatkan berbimbingan petunjuk, mendapatkan kebahagiaan fitdarain, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini satu kehendak. Tetapi kemudian ada orang yang begini, ada orang yang begitu. Allah berkehendak pula agar Allah menciptakan satu kejadian orang taat, satu kejadian orang tidak taat. Itu pun kehendak, tapi ini kehendak qadariyah. Wahadihi jihah ghairu tilkal Sisi ini bukan sisi yang itu.